Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga rasulnya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin sekalian para jemaah umrah dan juga para penziarah Masjid Nabawi, para mukimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Masih kita bersama kita Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang digarang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Sampai kita pada firman Allah, "Wallahu khairul hafidha wa huwa arhamur rahimin." Dan masih beliau menyebutkan bagi kita ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Dan bahwasanya kewajiban atas kita sebagai seorang yang beriman meyakini dan beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an maupun disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Kembali beliau menyebutkan ayat-ayat tentang sifat Beliau mengatakan rahmatullah wa qawlihi demikian pula firman Allah wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu Allah 'alaihi wa la'ana dan firman Allah azza wa jal yang artinya dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan dengan sengaja fajazauhu jahannam maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha dia kekal di dalamnya wa ghadiballahu alaih dan Allah akan murka marah kepada orangnya orang tersebut wa la'anahu dan Allah akan melaknatnya di dalam ayat ini Allah SWT mengabarkan tentang balasan bagi orang yang melakukan pembunuhan terhadap jiwa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal Dan bahasanya dosanya adalah dosa besar Dan diancam dengan neraka Dan diancam dengan kemarahan dan murka dari Allah SWT Demikian pula laknat dari Allah Azza wa Jal Allah mengatakan وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا Dan barang siapa yang membunuh seorang yang beriman seorang muslim yang telah Allah haramkan darahnya yang telah Allah haramkan jiwanya muta'ammidan dengan sengaja artinya dia membunuh dan dia tahu bahwasanya itu adalah seorang muslim yang diharamkan darahnya oleh Allah SWT dan dia membunuhnya yaitu dengan mengambil sebab yang diperkirakan dengan sebab tersebut ia melakukan sebuah amalan yang dengan amalan tersebut bisa membunuh seorang manusia. Ini adalah muta'ammidan yaitu dengan maksud, dengan sengaja. Memang dia mengambil sebab melakukan sebuah amalan yang kalau dia lakukan rata-rata manusia meninggal dunia dengan sebab tersebut. Dia ditebas lehernya dengan pedang atau diracun dengan racun yang sangat mematikan ini adalah makna dari muta'amidah Dan keluar dari kalimat ini seseorang yang membunuh orang yang muslim atau membunuh muslim yang lain dengan tanpa sengaja. Seperti seseorang misalnya berkelahi kemudian dia memukul temannya tetapi dengan pukulan biasanya dengan pukulan seperti itu tidak akan meninggal dunia ya pukulan yang ringan atau sentuhan yang ringan biasanya tidak meninggal dunia ternyata orang tersebut meninggal meninggal dunia ini namanya membunuh tetapi bayar muta'ammid membunuh tetapi tidak sengaja tentunya balasannya lain Allah mengatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan barang siapa yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja apa balasannya fajaza'uhu jahannam maka balasan bagi orang tersebut adalah jahannam. Dan setiap dosa yang di sana ada ancaman dengan jahannam, di sana ada ancaman dengan neraka, maka dosa tersebut, tersebut adalah termasuk al-kabair, yang termasuk dosa-dosa besar. Allah mengatakan fajaza'uhu jahannam. Balasan bagi orang tersebut adalah jahannam. Dan ini menunjukkan bahasanya membunuh jiwa tanpa hak meskipun hanya satu jiwa maka ini adalah termasuk dosa besar dan diancam pelakunya dengan jahanam. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Adalah kalian menjauhi tujuh perkara yang membinasakan. Tujuh perkara yang membinasakan. Kemudian di antaranya yang boleh disebutkan wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq. Dan membunuh sebuah jiwa yang sudah Allah haramkan. Qatlun nafsi allati haramallahu membunuh sebuah jiwa yang yang diharamkan oleh Allah SWT baik itu adalah seorang yang beriman misalnya ya orang yang beriman seorang muslim maka ini diharamkan demikian pula diharamkan seseorang membunuh al-zimmi dan juga al-mu'ahad seorang yang kafir tetapi dia ditanggung keamanannya oleh kaum muslimin seperti orang Yahudi atau orang Nasrani yang tinggal di negara kaum muslimin dan dia diberikan dimmah membayar ya jizyah ya kepada pemerintah kaum muslimin dan dijamin keamanannya maka ini diharamkan untuk dibunuh ini termasuk jiwa yang diharamkan untuk dibunuh Demikian pula muahadah. Seorang yang kafir dan dia memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin. Dan di dalam sebuah hadis beliau saw mengatakan man qatala muahadan lam yajid raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina amman. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membunuh seorang kafir yang muahad yaitu seorang kafir yang mendapatkan ya, yang, yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin sama-sama tidak boleh saling memerangi, memerangi tidak boleh saling membunuh lam yajid raihatal jannah maka orang tersebut tidak akan mendapatkan bau surga Kemudian beliau mengatakan dan sesungguhnya bau surga itu bisa dicium sejauh 40 tahun. Sejauh 40 tahun sudah dapat dicium, tetapi orang tersebut karena dia membunuh seorang kafir yang memiliki perjanjian perdamaian dengan kaum muslimin, maka akibatnya dia lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Ini menunjukkan ya haramnya seseorang membunuh jiwa yang sudah dijaga keharamannya oleh Allah Azza wa Jalla. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha dan dia kekal di dalamnya. Dan sebagian ulama mengartikan dan fiha di sini maksudnya adalah al-muqsu al tawil yaitu dia sangat lama di dalam neraka yang sangat lama di dalam neraka. Jadi khulud di sini maksudnya adalah sangat lama di dalam neraka. Karena yang kekal di dalam neraka hanya tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin, kemudian yang kedua adalah orang-orang kufar, ahlul kitab, demikian pula orang-orang munafikun. Mereka lah yang kekal di dalam neraka. Adapun orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, maka bagaimanapun besar dosa yang mereka lakukan, selama mereka masih memiliki keimanan di dalam hatinya, maka dia akan keluar dari neraka meskipun yang e, diadab terlebih dahulu di dalam di dalam neraka. Selama masih ada keimanan di dalam hatinya, meskipun hanya sekecil ia semut atau sekecil biji sawi, maka Allah SWT akan mengeluarkan dia dari neraka. Selama dia masih memiliki keimanan. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu yakhruju minan nar man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min iman." Sesungguhnya akan keluar dari neraka orang yang di dalam hatinya ada iman meskipun hanya sebesar zarrah, yaitu sebesar semut yang kecil. Dan ini menunjukkan bahasanya seorang muslim bagaimanapun dosa yang dia lakukan, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, ya selama dia ya belum melakukan dosa yang mengeluarkan dia dari Islam, maka masih ada harapan untuk keluar dari dari neraka. Oleh karena itu akidah sunnah wal Jamaah bahasanya ashabul kabair. Mereka di akhirat kelak adalah tahta masyiatillah mereka di bawah kehendak Allah. Orang-orang yang melakukan dosa besar dan dosa besar seperti berzina, membunuh, melakukan riba dan lain-lain. Maka orang yang demikian kelak di hari kiamat kalau dia adalah seorang muslim maka dia tahta masyiatillah. Dia di bawah kehendak Allah. Insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Kalau Allah menghendaki maka akan diadab. Ya, kalau Allah menghendaki maka akan diadab terlebih dahulu. Dan apabila Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni. Kalau Allah menghendaki diadab karena dosanya tersebut dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni dosa tersebut. Ini apabila dia meninggal dunia dan dia dalam keadaan sebagai seorang muslim membawa dosa besar tersebut. Maka kelak di hari kiamat dia tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah, tidak keluar dari agama Islam. Dan Allah SWT mengatakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik Ya, kalau dosa syirik tidak akan Diampuni oleh Allah Azza wa Jal Seandainya seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia membawa al syirkul akbar, membawa dosa syirik yang besar yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Maka tidak ada harapan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau dia meninggal dunia, ya tidak membawa dosa syirik besar, tidak membawa dosa nifak yang besar, tidak membawa dosa yang kufur yang besar, tetapi dia membawa dosa-dosa besar. Ya seperti dosa zina, Eh, dosa riba dan seterusnya. Dan dia tidak sempat untuk bertaubat kepada Allah di dunianya. Maka orang yang demikian wa yaghfir duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni yang lebih rendah dari itu. Artinya selain syirik Allah masih bisa mengampuni lima yasha tetapi bagi siapa yang dikehendaki. Oleh karena itu para ulama mengatakan tahta masyiatillah karena Allah mengatakan lima yasya bagi siapa yang dikehendaki. Menunjukkan bahwasanya di sana ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dan di sana ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk tidak di, diampuni. Oleh karena itu keyakinan Ahlussunnah para pelaku dosa besar tersebut tahta masyiatillah. Dan ini berlawanan, bertentangan dengan keyakinan orang-orang Khawarij. Demikian pula orang-orang Mu'tazilah yang mereka menganggap bahasanya pelaku dosa besar maka dia telah akan kekal di dalam di dalam neraka. Ia akan kekal di dalam neraka sebagaimana orang yang kafir. Dan bahasanya al-kabirah dosa besar ini mengeluarkan seseorang dari Islam. ini adalah keyakinan yang batil yang bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak baik dari di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasulullah saw. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah bahasanya pelaku dosa besar tahta masyiatillah. Kalau Allah mengendaki maka Allah mengampuni dan kalau Allah mengendaki maka akan diadab terlebih dahulu dan kelak akan masuk ke dalam ke dalam surga. Jadi firman Allah dan fiha Kukal di dalamnya maksudnya adalah tinggal di dalam neraka dengan e, dengan jangka waktu yang sangat lama. Al-muqsud tawil yaitu tinggal di sana dalam jangka waktu yang yang lama dan kadang orang Arab yang menyebutkan jangka jangka waktu yang lama dengan mengatakan khalid atau khulud yang kekal seakan-akan itu adalah ya seakan-akan selama-lamanya padahal maksudnya adalah ya e, tinggal di sana ya dengan dalam waktu yang yang sangat lama sehingga dikatakan sebagai khalid dan fiha kemudian Allah mengatakan wa ghadiballahu alaihi dan Allah akan murka kepada orang tersebut jadi balasannya adalah jahannam ya dan tinggal dengan e, jangka waktu yang sangat lama di dalam jahannam. Di samping itu Allah akan ghadiba alaih. Allah akan mengurkai dia. Dan ini adalah syahid di dalam ayat ini. Bahwasanya Allah SWT di antara sifatnya adalah al-ghadab. Di antara sifat Allah adalah al-ghadab yaitu marah. Allah SWT murka. Oleh karena itu seorang muslim ketika membaca ayat seperti ini dan rasanya Allah mengabarkan bahwa dirinya yaghdab, bahwasanya Allah marah. Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman adalah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat al-ghadab. Bahwasanya Allah memiliki sifat marah. Dan Allah murka. Di antaranya Allah murka dan marah kepada orang yang membunuh orang yang beriman dengan sengaja, dengan bermaksud. Keyakinan kita yang sebagai seorang beriman adalah meyakini bahwasanya Allah memiliki sifat marah, tetapi sifat marah yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wa Jalla. Makhluk marah. Ya, orang tua kadang marah kepada anaknya. Seorang Eh, pimpinan terkadang marah kepada bawahannya. Mereka memiliki sifat marah. Allah SWT mengabarkan bahwasanya Allah juga memiliki sifat marah. Tetapi sifat marah yang Allah miliki berbeda dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk. Sehingga jangan dibayangkan bahwasanya marahnya Allah sama dengan marahnya manusia. Seperti yang di yang dibayangkan oleh sebagian mengatakan bahwasanya yang marahnya Allah adalah e, seperti marahnya manusia, mendidih darahnya dan seterusnya. Berarti di sana perlu darah, di sana perlu daging dan seterusnya. Ini adalah mentasbih sifat Allah azza wajalla. Berarti dia telah menyerupakan sifat Allah. Dan ini adalah diharamkan di dalam agama Islam. Laisa kamitsli syai' wa as samiul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan dia Allah SWT adalah yang maha mendengar dan dia maha melihat. Laisa kami syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, seperti yang tadi kita sampaikan, kewajiban kita adalah menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat marah. Tetapi sifat marah Allah tidak sama dengan sifat marah yang dimiliki oleh makhluk. Sifat marah Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla dan kita tidak dikabarkan tentang keifiahnya. Kita tidak dikabarkan tentang bagaimana Allah marah. Tetapi hanya dikabarkan bahwasanya Allah memiliki sifat sifat marah. Jadi harus kita tetapkan sifat ini sebagaimana datangnya. Tidak boleh kita serupakan dengan sifat marah makhluk. Demikian pula tidak boleh kita tolak. Yang tidak boleh seorang muslim mengatakan Allah tidak marah. Atau Allah tidak memiliki sifat marah ini namanya mentakdir, yaitu menolak kabar dari Allah SWT. Padahal Allah telah mengabarkan bahasanya Allah memiliki sifat marah. Dan Allah mengatakan, "Qul antum a'lamu amillah?" Katakanlah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah mengabarkan bahasanya Allah memiliki sifat ghadab. yang sifat marah. Kemudian datang seorang makhluk yang lemah yang terbatas kemudian dia mengatakan dan ingkari sifat marah dari Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kita mentasbih, menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Demikian pula tidak boleh kita menolak sifat tersebut kalau Allah sudah mengabarkan. Demikian pula tidak boleh kita mentakwil. Yaitu merubah maknanya. Kemudian mengatakan bahasanya maksudnya di sini adalah iradatul intiqam maksud dari ghadab marah di sini maksudnya adalah e, Allah memiliki sifat iradah yaitu ingin untuk menghukum. Jadi di ditakwil sifat ghadab menjadi sifat iradah. Makanya adalah takwil yang madmum, ini adalah takwil yang dilarang dan tercela di dalam agama Islam. Tidak boleh seseorang melakukannya kecuali dengan dalil yang yang rajih. Ya tidak boleh melakukannya kecuali dengan dalil yang dalil yang rajih. Jadi sikap kita yang benar seperti yang tadi kita sampaikan berulang-ulang, kita tetapkan sifat ini untuk Allah Azza wa Jalla sebagaimana datangnya dan tidak boleh kita yakini bahwasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Allah memiliki sifat yang marah dan juga sifat-sifat yang lain tetapi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Wala'anahu dan Allah melaknatnya. Jadi nah, yang dimaksud dengan laknat dari Allah adalah dijauhkan dari kasih sayangnya. Allah melaknat fulan maksudnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayangnya. Ini adalah bagian dari hukuman dan balasan bagi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak. Ya, dibalas dengan Jahannam dan Allah SWT murka kepada orang tersebut demikian pula dia akan dijauhkan dari rahmat rahmat Allah. ini menunjukkan bagaimana hukuman dan juga balasan yang bertubi-tubi, bertumbuh-tumbuh bagi orang yang membunuh tanpa hak. Ini baru membunuh satu jiwa. Lalu bagaimana dengan orang yang membunuh ratusan manusia? Bagaimana dengan orang yang membunuh ribuan ribuan manusia? Di dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah Azza wa Jal daripada meninggalnya seorang muslim. Yang seorang meninggalnya seorang muslim tanpa hak hilangnya dunia dan seisinya itu lebih ringan di sisi Allah daripada meninggal meninggalnya seorang muslim yang satu orang tanpa tanpa. Ini menunjukkan bagaimana pengagungan Islam terhadap jiwa manusia. Dan hendaknya kita sebagai seorang muslim Ia memperhatikan yang perkara ini jangan sampai Ya kita bermudah-mudahan di dalam masalah Masalah darah ini Ya dan jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam masalah Masalah darah ini Nah Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah wa qawlihi dan juga firman Allah azza wa jal dzalika bi annahum dzalika bi annahum ma asqata Allah وَكَرِهُ رِضْوَانَهُ فأحبط أعمالهم yang demikian kata Allah karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah dan mereka membenci keridhaan Allah maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka di sini Allah SWT menyebutkan tentang orang-orang kafir yang mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah ya Allah mengatakan dzalika bi annahum itu ayat sebelumnya Allah mengatakan fa kaifa idza tawaffatumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum maka bagaimana ketika malaikat mewafatkan mereka dalam keadaan memukul wajah-wajah mereka dan punggung-punggung mereka. Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika bi'annahum ittaba'u ma asqata Allah." Kenapa mereka meninggal dunia? dalam keadaan mereka dipukul oleh para malaikat demikian pula ya, dipukul oleh malaikat wajahnya demikian pula punggungnya yang demikian dzalika biannahum muttaba'u ma asqatallah yang demikian karena mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah yang membuat murka Allah adalah perkara yang diharamkan maksiat dan di antara yang paling besar adalah kesyirikan kekufuran kenifakan ini adalah perkara yang membuat murka Allah. Demikian pula kemaksiatan. Ini juga membuat murka Allah Azza wajal Yang demikian kata Allah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang membuat murka membuat murka Allah. Dan di sini disebutkan bahasanya Allah bisa murka. Allah marah dengan sebab yang seorang yang mengikuti apa yang membuat murka Allah. Melakukan kemaksiatan, melakukan perkara yang diharamkan, dan ini adalah syahid dari ayat ini. Di antara sifat Allah adalah asyukku Yang kurang lebih maknanya adalah marah. Dan ini harus kita tetapkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah asyukku berdasarkan ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain. Wa karihu ridwanahu dan e, mereka membenci keriduan Allah. Apa yang membuat Allah ridha justru mereka benci benci dengan iman, benci dengan amal soleh. Mereka mengikuti apa yang membuat murka Allah dan mereka membenci apa yang membuat ridho Allah Azza wa Jalla. ini eh, menunjukkan sifat Allah yang lain yaitu ar-ridho atau ar-ridwan. Jadi dalam ayat ini Allah menyebutkan dua sifat. Yang pertama adalah sifat as-suktu harus kita tetapkan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala Demikian pula Allah memiliki sifat ar-ridha yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah tidak sama dengan uh, ridha dan juga marah yang di, dimiliki oleh makhluk. Fa ahbata a'maluhum a'malahum maka Allah membatalkan amalan amalan mereka. Nah, kemudian setelahnya wa qawlihi dan juga firman Allah falamma asafuna intaqamna minhum falamma asafuna intaqamna minhum maka ketika mereka membuat marah kami intaqamna minhum maka kami menghukum mereka ini Allah berbicara tentang orang-orang e, Fir'aun dan juga tentaranya ya Fir'aun dan juga tentaranya Allah mengatakan falamma asafuna ketika mereka itu Fir'aun dan juga tentaranya membuat marah Allah membuat marah Allah, membuat murka Allah yaitu dengan kekufuran mereka kepada Allah, demikian pula pendustaan mereka kepada nabi yang diutus kepada mereka. Falamma asafuna ketika mereka membuat marah kami, intaqamna minhum maka kami menyiksa mereka yaitu dengan ditenggelamkan di laut fa'aghraqnahum maka kami tenggelamkan mereka dan ini juga menguatkan bahasanya di antara sifat Allah adalah marah. Yang di antara sifat Allah adalah marah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Wa qawlihi dan juga firman-Nya walakin Allahu bi'athahum fathabbatahum. Dan juga firman Allah Azza wa Jal akan tetapi Allah membenci imbi'athahum keluarnya mereka fathabbatahum maka Allah menjadikan mereka malas. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang mereka enggan untuk berperang bersama Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Mereka enggan dan tidak mau berperang. Ya, berjihad fisabilillah. Maka Allah mengatakan walakin karihallahu bi'atam. Ya, mereka akan tetapi Allah membenci keluarnya mereka. Ya Allah SWT membenci keluarnya orang-orang munafik ia berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah ya menjadikan mereka atau menjadikan mereka malas. Allah menjadikan mereka malas dan Allah benci keluarnya mereka berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al-kurh, yaitu Allah membenci. Karena Allah mengatakan walakin karih Allah akan tetapi Allah membenci imbi'athahum keluarnya mereka yang dijadikan mereka malas. disebutkan di dalam ayat setelahnya bahwasanya di antara hikmah eh, Allah SWT menjadikan mereka malas ya karena mereka yang apabila keluar berperang bersama orang-orang yang beriman ini justru akan mengacau balokan ya eh, barisan kaum muslimin yang akan mengacau balokan barisan kaum muslimin yang menjadikan mereka putus semangat, menjadikan mereka tidak semangat di dalam berperang yang berjihad fisabilillah. Maka Allah SWT menjadikan mereka tidak keluar, menjadikan mereka malas untuk yang keluar berperang berperang bersama orang-orang yang beriman. Syahid di dalam ayat ini Allah mengatakan walakin karihallah akan tetapi Allah membenci imbi'atahu keluarnya mereka bersama Rasulullah SAW dan juga para para sahabat. Ini di antara sifat Allah adalah al quran yaitu membenci. Yang makhluk memiliki sifat membenci. Allah SWT memiliki sifat membenci tetapi sifat benci yang Allah miliki sesuai dengan keagungan Allah. Tidak sama dengan sifat benci yang dimiliki oleh makhluk. Nah, wa qawlihi dan juga firman Allah وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Ada yang mengatakan bahasanya sebab ya turunnya ayat ini adalah sebagian orang yang beriman mereka sebelum diwajibkannya berperang ya mereka berangan-angan seandainya mereka ditunjukkan dengan kepada amalan yang paling baik yaitu jihad fisabilillah yang berangan-angan untuk berjihad fisabilillah ternyata ketika diturunkan yang kewajiban berjihad ada di antara mereka yang yang malas untuk berjihad ya Allah mengatakan kabura indallahi an taqulu ma la taf'alun sungguh murka atau sungguh besar kemurkaan Allah, kemarahan Allah, kalian mengucapkan apa yang tidak kalian kerjakan. Kemarin sudah janji. Kemarin sudah berjanji di hadapan Allah untuk berjihad. Tapi ketika datang kewajiban perang mereka tidak berjihad. Ya kabur matatan indallah antaqulu ma la taf'alun. Ya sungguh besar kemarahan dari Allah kalian mengucapkan apa yang yang kalian tidak kerjakan. Seorang muslim hendaknya dia memenuhi janjinya. Ya apabila sudah berjanji maka dia memenuhi janjinya. Dan termasuk ciri orang munafik apabila dia berjanji dia dia mengingkari janjinya. Ayatul munafiqi salah. Ya, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza haddatha kadza wa idza wa'ada akhlaf ya apabila dia berbicara maka dia berdusta dan apabila dia berjanji maka dia menyelisih ya apabila kita sudah berjanji maka dalam kita menunaikan janji kita nah baik eh, ayat-ayat yang tadi kita sebutkan ya itu menunjukkan bahasanya Allah SWT memiliki sifat yang diantaranya adalah sifat al-ghadab yang artinya adalah marah demikian pula Allah memiliki sifat uh, eh, as sukut yang artinya juga kurang lebih marah. Demikian pula Allah uh, memiliki sifat al-kurh yaitu Allah membenci dan Allah SWT memiliki sifat al-naqd ya dan artinya kurang lebih adalah adalah marah. Ini semua harus kita uh, tetapkan uh, uh, bagi Allah Azza wajalla sebagaimana datangnya yang kita menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Qur'an demikian pula ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, dan selanjutnya beliau berpindah yang menyebutkan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat yang lain yaitu sifat al-maji wal ityan. Yang sifat al-maji wal ityan yang artinya adalah datang. Dan maksudnya di antara sifat Allah adalah sifat datang. Dan akan disebutkan oleh beliau di antara dalil-dalilnya. Beliau mengatakan rahimahullah wa qawlihi dan firman Allah hal yanzuruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa al amru Allah mengatakan dan tidaklah mereka menunggu itu orang-orang kafir tidaklah mereka menunggu kecuali Allah Allah akan mendatangi mereka fi dhulalin minal ghamam dari di, di dalam di dalam dhulalin minal ghamam di dalam naungan awan putih wal malaikatu wa qudiyal amru demikian pula kedatangan malaikat wa qudiyal amru dan akan diselesaikan perkara di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan ancaman bagi orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah yang tidak beriman kepada Rasulnya menolak dan mengingkari kitab yang datang kepada mereka Allah mengatakan tidaklah mereka menunggu kecuali Allah akan mendatangi mereka. Illa ayyatiyahumullah fi dhulalin minal ghamam. Kecuali hari di mana Allah SWT akan datang kepada mereka. Itu di padang mahsyar. Allah akan datang di padang mahsyar untuk faslul qada. Untuk menentukan keputusan bagi manusia mengadili mereka. Allah SWT akan datang. Hal yang turuna illa ayyatiyahumullah. Tidaklah mereka, yaitu orang-orang kafir, menunggu kecuali kedatangan Allah. Kelak ketika mereka di padang mahsyar, barulah mereka mengetahui hakikatnya. Merasakan kekuburan yang mereka lakukan di dunia. Fi dhulalin minal ghamam. Ya saat itu akan ya akan terpecah ia akan terbelah e, langit dan akan keluar al-ghamam yaitu awan yang putih yang lembut. Kemudian datang Allah SWT wal malaikatu demikian pula para malaikat wa qudiyal amru dan akan diselesaikan seluruh perkara akan diputuskan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ijyan yaitu Allah akan datang karena itu seorang muslim menetapkan sifat ini sebagaimana datangnya di dalam Al-Qur'an dan tidak boleh dia menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Yang tidak boleh dia menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Kewajiban dia adalah menetapkan sifat datang bagi Allah sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kita tidak pernah diberitahu oleh Allah bagaimana caranya. Allah hanya memberitahu kepada kita bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-ityan yaitu Allah akan datang. Kita kita kita tetapkan sebagaimana datangnya. Kita tetapkan sebagaimana datangnya. Nah, kemudian belum mendatangkan ayat yang kedua yaitu firman Allah, "Hal yang yanzuruna illa an ta'tiyahumullah an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk." au ya'tiya ba'du ayati rabbik. Dan tidaklah mereka tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat. Kedatangan malaikat atau kedatangan Rob Rabbmu atau kedatangan sebagian tanda-tanda kekuasaan Rabbmu. Tidaklah mereka menunggu kecuali kedatangan malaikat yaitu di padang ada yang mengatakan maksudnya adalah kedatangan malaikatul maut. yang kedatangan malaikat kematian ya malakul maut dan juga dan juga yang membantu dia hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah tidaklah mereka menunggu kecuali kematian mereka ya kedatangan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa atau kedatangan Rabbmu yaitu kedatangan Allah di padang mahsyar au ba'du ay au ya'ti ba'du ayati rabbik atau sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi maksud adalah uh, keluarnya atau terbitnya matahari dari arah barat. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda atau salah satu di antara tanda-tanda besar yang datangnya hari kiamat. Terbitnya matahari dari arah barat. Dan apabila sudah terbit, maka tidak akan bermanfaat taubat yang dilakukan. Rasulullah SAW mengatakan, la al hijratu hatta at taubah wa la tanqati'u at-taubatu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha tidak akan terputus syariat hijrah sampai terputus uh, taubat dan tidak akan terputus taubat sampai terbit matahari dari arah dari arah barat. Dan ini menunjukkan bahasanya apabila sudah terbit matahari dari arah barat yang biasanya terbit dari arah timur yang terbit dari arah timur. Kemudian Allah mengendaki terbit matahari tersebut dari arah arah barat. Manusia tercengang dan kaget di saat itu, maka apabila ada di antara mereka yang bertobat, tobatnya tidak akan diterima dan tidak akan bermanfaat. Yang tidak akan bermanfaat taubat yang dilakukan apabila ya, eh, apabila sudah terbit matahari dari dari arah barat. Nah, jadi yang dimaksud dengan sebagian ayat-ayat rohmu di sini adalah terbitnya matahari dari arah barat sebagaimana datang penjelasannya di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahid dari ayat ini firman Allah au ya'tiya rabbuk atau datang rohmu. ini juga menguatkan bahwasanya di antara nama di antara sifat Allah adalah al ijian yaitu bahwasanya Allah akan akan datang. Nah, kemudian Allah mengatakan kalla dukkatil ardu dakkan dakka Wajaa rabbuka wal malaku صفا صفا Allah mengatakan yang artinya sekali-kali tidak apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya dan akan datang Rabbmu dan juga malaikat soffan soffa dengan berbaris ya dan ini kembali Allah SWT menceritakan tentang bagaimana keadaan manusia dan bumi saat itu yaitu di padang mahsyar yang akan digoncangkan bumi idza dukkatil ardu dakkan akan digoncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya kemudian Allah akan datang dan juga para malaikat soffan soffa para malaikat datang dengan bersof-sof ada yang mengatakan yang rasanya mereka yaitu para malaikat telah akan yang mengelilingi manusia yang ada di padang mahsyar. Yang saf yang pertama ini adalah e, penghuni langit yang pertama. Saf yang kedua adalah penghuni langit yang kedua, malaikat yang tinggal di langit yang kedua dan seterusnya. Kemudian setelah itu datang Allah Azza wa untuk yang menghukumi ya di antara manusia. Wajah Rabbuka wal malaku softan softa dan akan datang Rabbmu demikian pula para malaikat dengan berbaris ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat Allah adalah Al-Majid yang artinya adalah datang. Allah akan akan yaji, ya Allah SWT akan datang ya dengan uh, dengan cara yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita serupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk. Nah, kemudian Allah mengatakan wa yauma tashaqqaqus samaau bil ghamami Wanuzilal mana malaikatu tanzila pada hari di mana langit akan terpecah terbelah bil dengan awan putih ya akan akan terpecah langit yaitu ya, e, saat itu ia terpecah dan keluar awan putih ya al di sini adalah awan putih yang lembut Wanuzilal mana malaikatu tanzila gila. Kemudian setelah gila yaitu dengan benar-benar turun. Hanya terbelah ya langit kemudian akan terbelah dengan dengan uh, awan putih tersebut kemudian akan turun malaikat melewati belahan tersebut. Ya kemudian setelah itu baru Allah SWT turun, ya Allah SWT datang untuk memberikan keputusan di antara di antara manusia. Dan ini menunjukkan kepada kita menguatkan apa yang uh, nah, sudah disampaikan yang sudah kita bacakan berupa ayat-ayat tadi bahwasanya di antara sifat Allah SWT adalah Al-Majid dan juga al ijian Allah SWT memiliki sifat datang Sekali lagi datang yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Tidak boleh kita mentakwilnya dan tidak boleh kita menyerupakan datangnya Allah dengan datangnya makhluk Allah Ta'ala alam Itulah yang bisa kita sampaikan Kemudian kita lanjutkan dengan eh, tanya jawab baik yang berkaitan dengan materi atau yang berkaitan dengan e, perkara yang lain di luar materi seperti masalah ziarah atau masalah umrah e, kami persilakan ditulis dengan kertas dan ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas ya ditulis dengan tulisan yang jelas dan ringkas. Untuk pertanyaan pertama kami persilakan disampaikan dengan bisa. Nah, diulang kurang, kurang jelas kurang jelas membunuh seorang muslim tanpa hak. Lalu bagaimana dengan apa yang terjadi di Suria dan juga di eh, negara-negara yang lain? Terkadang seorang muslim membunuh muslim yang lain. Kita katakan ini keumuman. Ya keumuman dalil bahwasanya membunuh seorang muslim tanpa hak ya ini balasannya seperti yang sudah kita sebutkan. Yang jahannam. ya dan dia akan tinggal lama di dalam neraka demikian pula uh, apa mendapatkan murka dari Allah swt demikian pula akan mendapatkan lakna dari Allah. Di dalam ayat ini eh, ayat ini seterusnya Allah mengatakan wa a'adda lahum wa a'adda lahum 'adzaban 'azima. Dan Allah akan menyediakan baginya azab yang besar. Menyediakan baginya azab yang besar. Jadi seorang muslim apabila uh, apa melihat muslim yang lain ya, diharamkan baginya untuk membunuh musuh yang lain kecuali kecuali dengan sebab yang benar. Dan sebab yang benar diantaranya adalah misalnya e, membunuh yaitu mengkisas orang yang membunuh, mengkisas orang yang membunuh. Karena balasan orang yang membunuh adalah dibunuh. Ini e, boleh, karena ini adalah termasuk sebab yang diperbolehkan. Demikian pula merajam ya seorang yang sudah moksan, orang yang sudah pernah menikah dengan sah dan dia berzina, maka hukumannya adalah dirajam. Ya, dirajam, dilempar dengan batu sampai dia meninggal dunia. Maka ini e, hak ini adalah dengan dengan sebab yang memang diperbolehkan secara agama. Demikian pula orang yang meninggalkan agama Islam, artinya dia murtad dari dari agama Islam. Rasulullah SAW mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluhu." Barang siapa yang mengganti agamanya maka adalah kalian bunuh dia. Dan yang berhak untuk menegakkan hukuman tersebut, kisos-kisos tersebut adalah pemerintah yang sah. Yang berhak untuk menegakkan kisos, hukuman-hukuman tersebut adalah pemerintah yang yang sah. Adapun individu-individu secara pribadi maka ini tidak boleh dia menegakkan hukuman. Jadi yang berhak untuk menegak kisos adalah pemerintah dan juga penguasa yang yang sah. Nah, mohon pencerahan dengan aksi bom kepada orang kafir yang telah dijamin keamanannya, bahkan menyerang sesama muslim, karena mereka menganggap polisi telah murtad. Sebab apa yang ada pada kelompok Islam yang melakukan aksi tersebut? Ini termasuk yang salah dan ini sebuah dosa seseorang membunuh yang seorang kafir yang sudah dijamin keamanan keamanannya. Ya seperti misalnya para utusan ya yang datang ke, ke negara muslim dan dia sebagai eh, sebagai duta besar bagi negara tersebut meskipun adalah negara kafir maka dia telah dijamin keamanannya. Ya sudah dia dijamin keamanannya. jadi dia, dia masuk ke dalam negara kita sebagai seorang kafir yang musta'man yang dijamin keamanannya. Dan tidak boleh kita sebagai seorang uh, rakyat di negeri tersebut untuk membunuh orang kafir, orang kafir tersebut. Ya. Demikian pula uh, seorang uh, polisi dan dia adalah seorang muslim. Ya, maka ini tidak boleh kita membunuhnya. Ya, tidak boleh kita membunuhnya. Dan ini uh, adalah termasuk fitnah yang uh, tersebar di zaman sekarang ya sebagian pemuda yang mereka dengan semangat mudanya tetapi tidak diiringi dengan ilmu agama. Ya, tidak diiringi dengan ilmu agama sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan seperti ini dan dia menganggap ini adalah sebuah perkara yang hak. Padahal eh, Islam berlepas diri dari perkara yang yang demikian. Ya, karena membunuh ya seorang kafir ya yang yang yang boleh dibunuh hanyalah satu jenis saja yaitu orang seorang kafir yang harbi dia seorang kafir yang memerangi kaum muslimin. Adapun orang kafir yang dia adalah dhimmi atau dia adalah musliman atau dia adalah muahad, maka tidak diharamkan di dalam Islam untuk untuk dibunuh. Apalagi di sini disebutkan sampai menyerang dan membunuh seorang polisi padahal dia adalah seorang muslim. Maka ini e, tidak boleh yang demikian dan ini masuk di dalam ancaman yang tadi disebutkan di dalam ayat yaitu orang yang membunuh seorang yang beriman ya, dan dengan sengaja maka balasannya adalah jahannam dan dia lama di dalam neraka dan dia mendapatkan murka dari Allah demikian pula akan mendapatkan laknat dari Allah Azza Wajalla. Nah. Saya pernah mendengar jika sholat sunnah lebih baik dikerjakan di masjid. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah yang dikerjakan di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi? Ya, sholat sunnah yang abdul dilakukan di rumahnya salati salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu yang salat fardu afdalnya dilakukan berjamaah yang dilakukan di masjid adapun salat sunnah maka yang afdal dilakukan di rumahnya dan di antara hikmahnya yang demikian lebih ikhlas tidak dilihat oleh manusia oleh karena itu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kita untuk melakukan sholat sunnah di, di rumah. Demikian pula di antara hikmahnya adalah yang memakmurkan rumah kita dengan ibadah dan tidak dijadikan seperti kuburan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تجعلوا بيوتكم Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa maksudnya? maksudnya tidak dimakmurkan di dalamnya dan tidak dijadikan rumahnya untuk tempat beribadah. Jadi kalau sholat hanya di masjid saja. Kalau membaca Quran, yang membaca Quran hanya di masjid saja. Ya apabila sudah masuk rumah, dia tidak melakukan sholat di rumah, tidak membaca Al-Quran di rumah, sehingga rumah tersebut sepi, tidak digunakan untuk zikrullah. Berarti telah menjadikan rumahnya seperti kuburan. La taja'alu buyutakum kal maqabir. Dan ini mencakup Mekah dan juga Madinah. Salatnya seorang penduduk Madinah di rumahnya itu lebih afdal daripada salat yang dia lakukan di Masjid Nabawi. Orang yang tinggal di Mekah, maka salatnya dia di rumahnya itu lebih baik daripada salat yang dia lakukan di di masjid yang ada di sekitar Ka'bah. Di ini umum baik di Mekah maupun di Madinah maupun di tempat yang lain. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW dahulu yang ketika beliau melakukan sholat rawatib, beliau melakukan sholat rawatib di rumahnya. Ya sebagaimana diceritakan oleh sebagian istri beliau SAW ya beliau ya sebelum beliau keluar ya waktu subuh beliau sholat dua rakaat dulu di rumahnya kalau beliau subuh kemudian beliau keluar mengimami Duhur juga demikian sholat empat rakaat di rumahnya kemudian setelah itu keluar kami setelah melakukan ba'diyah di di rumah dan seterusnya maghrib juga demikian isya juga demikian belum melakukan sholat rawatibnya di mana di rumah dan ini menunjukkan bahasanya sholat sunnah di rumah itu lebih baik dari sholat sunnah di di masjid baik ke masjid Nabawi maupun masjidil Haram apabila dibandingkan maka pahala yang dia dapatkan ketika sholat sunnah di rumah itu lebih besar daripada pahala yang dia dapatkan ketika sholat sunnah di di masjid. Lalu bagaimana dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwasanya sholat di masjid Nabawi ini dilipat gandakan menjadi menjadi seribu kali lipat atau lebih baik daripada seribu kali lipat. Demikian pula sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi berapa? Seratus ribu. Ya, para ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah perbandingan antara masjid tersebut dengan masjid yang lain. Contoh misalnya Masjid Nabawi ya disebutkan dalam hadis sholat sekali di sini lebih baik daripada seribu kali sholat di masjid yang lain. Berarti perbandingannya di sini adalah antara Masjid Nabawi dengan masjid yang lain. Masjid yang lain kecuali Masjidil Haram. Ya, misalnya kita ambil contoh misalnya Masjid Istiqlal. Ya, kita sholat sekali di sini, ya sholat maghrib tadi sekali di sini, maka itu lebih baik daripada seribu kali sholat maghrib di Istiqlal. Itu perbandingannya, ya, yaitu antara masjid Nabawi dengan masjid masjid yang lain. Tetapi kalau dibandingkan sholat sunnah di rumah dengan sholat sunnah di masjid Nabawi, mana yang lebih afdal? Sholat sunnah di di rumahnya ya sholat sunnah di rumahnya ini lebih baik daripada sholat sunnah yang dilakukan di di Masjid Nabawi. Sholat sunnah di Masjid Nabawi dengan sholat sunnah di Istiqlal mana yang lebih awal? Sholat sunnah di Masjid Nabawi. Jadi urutannya sholat sunnah di Istiqlal, sholat sunnah di Masjid Nabawi dengan sholat sunnah di rumah. Yang paling awal sholat sunnah di mana? Di rumah. Setelah itu sholat sunnah di Masjid Nabawi. Ini iya, ya sholat sunnah di masjid di masjid yang lain itu perbandingannya ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih abdul ya tentunya sholat sunnah di rumah ini lebih abdul daripada sholat sunnah di masjid Nabawi dan sholat sunnah di masjid Nabawi yang seribu kali lipat lebih baik daripada sholat sunnah yang dilakukan di masjid yang lain kecuali di Masjidil Haram. Nah. Untuk masalah potong rambut yang boleh memotong rambut itu siapa? Siapa saja boleh. Ya seandainya yang memotong rapat adalah suaminya boleh. Ya. Kalau ini adalah wanita boleh dipotong oleh ya suaminya demikian pula oleh teman-teman yang satu rombongan. Baik mereka sudah tahallul maupun belum. Baik mereka sudah tahallul ataupun belum maka mereka boleh untuk memotong rambut temannya. Nah. Kalau jauh Ya. Kalau dia sholat sunnah dia Oh gitu. Iya. Bagaimana apabila seorang uh, rumahnya jauh dari masjid? Sehingga dikhawatirkan apabila dia sholat di rumah, dia akan ketinggalan ya takbiratul ihram. Nah, dalam keadaan demikian, ya dia uh, lebih baik sholatnya di mana? Di masjid. Ya, dalam keadaan demikian, apabila dikhawatirkan apabila uh, dia sholat di rumah, dia kemudian pergi ke masjid, dia akan ketinggalan takbiratul ihram, dan eh, karena memang di, di daerah kita ya di negara kita ini jarak antara adan dan iqamah ya terlalu cepat ya lima menit atau tujuh menit sehingga apabila kita sholat di rumah maka kita bisa sholat di rumah tetapi sayang nanti kita tidak bisa mengikuti imam dari takbiratul ihram dalam keadaan demikian Allah Ta'ala alam kita sholat sunnahnya di masjid saja ya, jadi sebelum adan kita usahakan sudah datang sehingga setelah azan kita bisa langsung melakukan sholat sunnah Sehingga cukup ya antara azan dan iqamah untuk melakukan sholat sunnah tersebut Kemudian kita bisa mengikuti imam dari awal yaitu sejak takbiratul ihram Nah e, Mana yang lebih afdal bagi seorang jamaah umrah yang dia tinggal di hotel apa lebih baik dia sholat di, di masjid Nabawi atau dia sholat di hotelnya. Tapi kalau sholat di hotel kurang khusyuk karena banyaknya orang atau banyaknya Eh, teman-teman yang ada di kamar. Ya, dalam uh, keadaan demikian apabila dia khawatir ya kalau pulang ke hotelnya justru tidak ada tempat mungkin karena sempitnya ya tempat ya atau tidak bisa uh, khusyuk dalam melakukan sholat sunnah. Ya, dalam keadaan demikian sholat di Masjid Nabawi. Ya, sholat di Masjid Nabawi kemudian dia pulang ke hotelnya. Nah, Benarkah Sayyidina Ali tidak berbayat dengan Sayyidina Abu Bakar selepas Nabi SAW wafat? Beliau berbayat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Ali radhiyallahu anhu berbayat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdasarkan ya, riwayat yang sahih dari beliau radhiyallahu anhu. Benarkah Siti Fatimah dikebumikan pada malam hari tanpa dimaklumkan kepada Khalifah Abu Bakar dan Umar atas kehendak Siti Fatimah sendiri. Allah taala alam ini riwayat seperti ini perlu diteliti eh, uh, kembali ya karena di sana banyak ya para pendusta yang mereka membuat riwayat-riwayat yang dusta ya untuk membela uh, sekelompok tertentu atau membela ya orang tertentu. Nah, oleh karena itu hati-hati seorang muslim dalam menyikapi riwayat-riwayat seperti ini dan kewajiban seorang muslim kepada para sahabat Nabi adalah menjaga kehormatan mereka yang menjaga kehormatan mereka dan khusnudzon kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah telah meridai mereka Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu Allah telah meridai mereka yaitu para sahabat dan mereka pun telah ridha kepada kepada Allah. Adapun kabar-kabar ini harus kita yakinkan kebenarannya. di saf yang pertama atau di Rabah keumah hadis Nabi SAW khairu sufufir rijal awaluha sebaik-baik saf bagi laki-laki adalah saf yang pertama ini menunjukkan bahasanya yang afdal yang kita melakukan sholat ya, e, wajib di saf yang pertama dan tidak melakukan di raudhah. Jadi yang afdal dilakukan di saf yang yang pertama. Nah, satu bepergian gitu ya. Dalam satu kali bepergian. Kita katakan bahwasanya orang yang boleh untuk diumrahkan ini ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah seorang yang sudah keluarga dan dia dia tidak mungkin lagi ke sini. Ini boleh diumrahkan. Demikian pula yang ketiga adalah orang yang sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya. Orang yang sakit dan tidak diharapkan yang menurut dokter yang terpercaya. Maka dalam keadaan demikian, ya boleh dia untuk diumrahkan. Adapun orang yang masih hidup dan dia e, sehat masih bisa ke sini atau dia sakit tapi sakitnya sementara. Ada kemungkinan untuk sembuh, maka dalam keadaan demikian tidak boleh diumrahkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bepergian sekali atau safar sekali menurut pendapat yang lebih kuat yang hanya dilakukan umrah sekali saja. Baik itu itu untuk dirinya sendiri maupun itu untuk orang lain. Ya, sekali bepergian sekali safar ini hanya dilakukan satu kali umrah saja, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Sehingga apabila dia sudah datang di sini dia melakukan umrah untuk dirinya sendiri, maka tidak uh, tidak dia uh, jangan dia melakukan umrah kembali baik itu untuk dirinya sendiri maupun untuk orang tuanya apabila dia ingin mengumrahkan orang tuanya yang memang boleh untuk diumrahkan maka dia pulang terlebih dahulu ke negaranya baru setelah itu pada kesempatan yang lain apabila dimudahkan oleh Allah silakan dia mengumrahkan orang tuanya. Nah. Bagaimana bila dibadalkan kepada orang lain itu selain anaknya sendiri? Ya, boleh. Ya boleh kita menyuruh orang lain ya untuk membadalkan e, orang tua kita meskipun ya dia tidak ada hubungan kekerabatan dengan orang tua kita, bukan anaknya, bukan adiknya dan seterusnya boleh. Ya kita minta tolong kepada salah seorang jamaah misalnya. Ya, salah seorang jamaah yang sama-sama bepergian dengan kita dan dia dulu sudah pernah umroh, ya kita minta bantuan supaya dia mengumrohkan orang tua kita yang sudah meninggal misalnya, boleh. Atau meminta bantuan orang mukimin yang ada di Medina misalnya, supaya mengobrolkan orang tua kita juga diperbolehkan. Nah. Dari Mekah. Boleh. Ya. Kalau dia mau mencari orang Mekah yang yang membatalkan uh, umrah bagi orang tua boleh. Boleh. Iya. Selamat Pak. Natal. Apa hukumnya mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani? Tidak boleh kita mengucapkan ya selamat Natal kepada orang Nasrani. Yang mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, hari raya orang kafir, maka ini tidak diperbolehkan. Karena ini menunjukkan keridhaan kita dengan agamanya. Yang perayaan yang mereka lakukan biasanya adalah pengukuran mereka kepada Allah. Yang menyebabkan mereka apabila meninggal dalam keadaan demikian, ya menjadikan mereka masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ya Natal ini adalah peringatan tentang kelahiran eh, Nabi Isa alaihissalam ya dan ini adalah bagian dari Eh, kekufuran mereka, mereka meyakini bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. ini yang menyebabkan, menyebabkan mereka keluar dari agama yang benar. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih itu Isa ibnu Maryam adalah Allah. Atau Allah adalah Isa ibnu ibnu Maryam. Seandainya kita mengatakan selamat kepada dirimu seakan-akan kita yang mengatakan e, meridai apa yang mereka yakini. Yang meridai apa yang mereka yakini. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalianlah agama kalian dan bagi bagi pula agamaku. Nah, sehingga tidak boleh bagi tidak boleh bagi seorang muslim untuk yang mengucapkan yang selamat e, hari raya kepada Eh, orang kafir. Dia tidak boleh mengucapkan selamat eh, eh, kepada orang kafir yang yang sedang merayakan hari rayanya. Allah taala a'lam. Nah. Apakah Syiah sesat? Bagaimana pendapat empat madhab tentang Syiah? Padahal kita mengetahui mereka berbeda dengan Ahlu Sunnah dalam masalah usul ataupun rukun. Kita dengan mereka sudah berbeda di dalam masalah sumbernya. Mereka tidak mengakui Al-Quran yang yang ada di tangan kaum muslimin dan tidak mengakui hadis Nabi saw Kenapa mereka tidak mengakui? Karena mereka sudah meyakini bahasanya yang membawa Al-Qur'an dan juga hadis yaitu para sahabat Nabi saw mereka adalah orang-orang yang kafir. Mereka adalah orang-orang yang murtad. Ya, kalau yang membawa Al-Qur'an dan sunnah diyakini bahasanya mereka adalah orang yang kafir, maka mereka tidak menerima Al-Quran dan juga tidak menerima hadis Nabi SAW. Oleh karena itu mereka gencar untuk mencela para sahabat Nabi SAW, mencela Abu Bakar dan juga Umar, mengkafirkan Abu Bakar dan juga Umar, dan mengkafirkan orang-orang yang ridho dengan khilafah Abu Bakar dan Umar. Dan para sahabat semuanya sepakat tentang kekhilafahan Abu Bakar dan kekhilafahan Umar bin Khattab sehingga mereka mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum kecuali sedikit. Ya, apabila dikafirkan orang-orang yang membawa Al-Qur'an dan juga Sunnah, maka tidak diterima Al-Qur'an dan Sunnah menurut mereka. Jadi sumbernya saja sudah berbeda. Apalagi tentang isi ajarannya. Ya, oleh karena itu, ya firqah ini ya aliran seperti ini adalah tidak ragu tidak ragu lagi kita tentang kesesatannya. Tidak boleh kita ya berintima dan bergabung dengan yang firqah seperti ini. Nah. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Ya. Ya. Bagaimana apabila orang kafir mengucapkan selamat hari raya kepada kita? Itu urusan dia. Ya, kalau dia mengucapkan selamat ya, e, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha kepada kita, itu adalah urusan dia di dalam agamanya. Adapun kita maka tidak boleh. Ya tidak boleh kita balas mengucapkan ya selamat hari raya kepada mereka eh, kepada mereka. Ya adapun mereka mengucapkan selamat hari raya kepada kita maka itu urusan, mereka di dalam agamanya. Nah. Gimana? Allah Taala kita diam saja. Nah, diam saja. Nah. Itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.